Kita melanjutkan kajian kita yaitu pembahasan kitab Sahih Bukhari yang merupakan asahul kutub ba'da kitabillahi ta'ala dengan kesepakatan kaum muslimin dan kita masih pada kitab Badil Wahyi dan kita masuk pada hadis yang ketiga dari dalam kitab ini Badil Wahyi yang menjelaskan tentang awal mula turunnya wahyu dan dari sini kita tahu kita mendapatkan faedah yang sangat besar yaitu tentang dalail an-nubuwah dalailun nubuwah salah satunya adalah seperti yang diketahui oleh Khadijah dari dalail an-nubuwah tersebut yaitu Khadijah berhujjah dengan kebaikan akhlak yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat beliau sedih atau tidak akan membuat tidak akan menghinakan beliau. Justru Allah pasti akan memuliakan beliau. Kenapa? Khadijah berhujah demikian karena orang siapa yang memiliki akhlak yang terpuji ini yang ada semuanya itu ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam maka pasti Allah tidak akan menghinakannya justru sebaliknya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan <clears throat> akan memuliakan orang tersebut maka Khadijah menenangkan Nabi alaihi salatu wasalam dengan pernyataan tersebut yaitu kata beliau kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan nah sungguh demi Allah sekali-kali tidak Allah tidak akan menghinakan engkau ya sama sekali ya atau <clears throat> la yuhzi la yahzunakallahu taala atau Allah tidak akan membuatmu sedih ini sebagaimana uh, terdapat perbedaan riwayat. Ada yang dengan la yahzunuka, ada yang dengan la yukhzika. Kalau la yukhzika berarti Allah tidak akan menghinakan Anda. Kalau la yahzunuka berarti Allah tidak akan membuatmu sedih, tidak membuat tidak akan membuat Anda bersedih. Ya. Yeah. Kemudian Khadijah menyebutkan beberapa sifat terpuji yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wasalam. Innaka latasilur rahim. Sehingga engkau wahai Nabi, ya wahai suamiku, senantiasa menyambung silaturahim. Wa tahmilu al dan menanggung orang yang tidak mampu. Ya, menanggung orang yang tidak mampu. Nah, kemudian wa taksibu al-ma'dum dan engkau senantiasa uh, memberikan faedah kepada orang yang ma'dum tidak memiliki harta. Ya. Artinya jika orang lain itu berupaya mencari harta untuk dirinya, maka engkau wahai suamiku, wahai nabi, itu berupaya untuk memberikan faedah, memberikan harta kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang lemah, sehingga engkau gemar membantu mereka. Engkau gemar membantu mereka. Ya. Atau dengan kata lain atau dengan makna lain bahasanya dulu Arab Quraisy itu eh, merasa mulia dengan kasbil mal apabila dia bisa meraih atau mencari harta dengan mandiri. Ya, bekerja mencari harta itu adalah sesuatu yang dianggap mulia oleh Arab berbil khusus di kalangan Quraisy. Ya, di kalangan Quraisy. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam itu berupaya mencari harta mandiri beliau namun hasilnya itu untuk beliau berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, hasilnya beliau berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena itu di sini disebutkan wataksibu al-ma'dum. Ya, wataksibu al-ma'dum atau wataksibu al-mu'dim. Ini engkau bekerja, engkau mencari harta dengan mandiri, dengan keringat daya dengan upayamu sendiri, dengan kerja kerasmu sendiri. Namun setelah itu engkau berikan kepada orang yang tidak mampu. Ya, kepada engkau berikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, dan Nabi alaihissalatu memiliki sifat-sifat ini baik qabla nubuah dan juga terlebih-lebih lagi ba'da an-nubuwah. Ya. Nah, kemudian beliau kemud lalu mengatakan wa taqri ad-dhaif, yakni engkau senantiasa menjamu dan memuliakan tamu. Ini diantara sesuatu yang terpuji. Termasuk di kalangan ya, Arab jahiliyah memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq dan engkau senantiasa membantu nawaibil haq. Ya. Nawaibul haq itu segala peristiwa. Nawaib jamak naib yang maknanya hadis. Peristiwa-peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa ini bisa peristiwa yang baik, bisa peristiwa yang buruk. Maka di sini beliau katakan apa nawa ibul ya yakni berbagai peristiwa yang baik. Nah, beliau sebutkan di sini watu inu, engkau senantiasa membantu. yakni membantu segala hal yang memang uh, perkara kebaikan yang butuh untuk dibantu. Yang ini kata Al-Hafidh Ibn Hajar adalah kalimatun jami'ah li afrad ma taqaddam wa lima lam yataqaddam. Ini kata-kata yang mencakup semua perbuatan baik ya, perbuatan terpuji yang telah beliau sebutkan sebelumnya maupun yang belum beliau sebutkan. Ya, yang menunjukkan apa? Jiwa kepedulian beliau, jiwa senantiasa membantu, ya, peduli kepada orang lain, ya, memperhatikan kebutuhan mereka, mencukupinya, Nah, ini tu'inu ala nawaibil haq. Ya. Apa saja jenisnya? ini semua tersimpulkan atau tercakup oleh kata-kata ini. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Ayuhal ikhwar rahimani wa rahmukumullah. itu beberapa sifat terpuji yang disebutkan oleh Khadijah yang mana sifat-sifat itu ada dan dimiliki oleh enam baginda Nabi alaihi salatu wasalam yang beliau adalah suami ya, suami Khadijah itu sendiri. Naam, yang itu telah beliau miliki sejak sebelumnya. Ya, maka dengan atas dasar itulah Khadijah berani bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan beliau. Kenapa? Karena memang Khadijah tahu bahwa orang-orang yang memiliki Barut atau barang siapa yang memiliki sifat-sifat yang terpuji itu pasti tidak akan nah, dihinakan, pasti tidak akan dibuat sedih oleh Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya dia akan dimuliakan oleh Allah taala dan ditinggikan kedudukan dan derajatnya. Nah, ini salah satu dalail an-nubuwah, bukti-bukti kebenaran kenabian beliau. Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Kemudian beliau berangkat yang ngajak sang suami, mengajak Nabi, ya Khadijah mengajak sang suaminya, sang suami mengajak Nabi alaihi salatu wasalam untuk enam berangkat dan menemui Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal ini adalah Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ibni Ammi Khadijah. Ibni Ammi Khadijah. yakni masih sepupu Khadijah. Sepupu daripada siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Nah, karena memang secara nasab ya bahwa uh, nasab warakah bertemu dengan nasab Khadijah binti Khuwailid pada Abdul Uzza. Ya, pada kakeknya yang bernama Abdul Uzza. Nah. Ya. Ini sehingga merupakan masih apa? antara Khadijah dengan Warakah masih ada hubungan sepupu. Masih ada hubungan apa? Sepupu. nam Ibnu Ammi Khadijah. Nah, siapa Warakah ini tadi? Wakana Imran tanassara fil jahiliyah. Beliau ada seorang yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Nah, karena beliau eh, termasuk beberapa orang di tengah atau dari kalangan Quraisy yang tidak sependapat dan tidak setuju serta mengingkari praktek keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy yang mana keagamaan mereka adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang ini diingkari ya oleh Waraqah dan beberapa orang kala itu yang e, memiliki fitrah masih memiliki fitrah yang bersih. Nah, maka kemudian Warakah mencari agama yang benar, agama yang sesuai dengan fitrah yaitu agama tauhid. Ya, maka Warakah pun mengetahui agama Nasraniyah yang ini membuat beliau uh, kagum terhadap agama ini yang merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yaitu agama Nasraniyah yang masih bersih masih murni sebagaimana ajaran Nabi Isa alaihissalam yaitu masih tauhid sehingga merupakan agama Nasra Nasrani yang di atas atau sesuai dengan ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam sebelum agama ini mengalami pergantian, mengalami pertukaran, mengalami penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh kaumnya. Ayyuhal ikhwah rahimani Warahmatullah, maka beliau pun memeluk agama Nasrani. Agama Nasrani sekali lagi agama Nasrani yang masih murni, yang masih berjalan di atas tauhid sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, sesuai dengan ajaran Injil yang benar dan belum belum mengalami pergantian dan penyelewengan. Wa yaktubul kitab al-Ibrani dan beliau memiliki kemampuan kepandaian untuk menulis tulisan dengan bahasa Ibrani. Fayaktub minal Injil bil Ibraniyah Masya Allah ayaktub. Maka beliau pun menulis, menyalin kitab Injil dengan dari bahasa Ibraniyah dan beliau salin pula ke dalam bahasa Arab. Ke dalam bahasa Arab karena beliau menguasai dua bahasa tersebut, bahasa Ibraniyah dan bahasa Arab. Sehingga beliau menulis, menyalin kitab Injil dari bahasa Ibraniyah itu ke dalam bahasa Arab. Nah, wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dan kala itu beliau sudah berusia tua sebagai syekh kabir, sebagai syekh yang berusia lanjut usia dan sudah mengalami buta. Faqalat lahu Khadijah. Maka Khadijah mengatakan kepada beliau, kepada Warakah, "Ya bna ammi." Ya. Wahai sepupuku ya ibnu ammi isma min ibni akhika ya dengarkanlah berita dari anak saudaramu ini yang berarti keponakan ya keponakan nah karena memang dari kalau dalam hal nasab ya dalam hal nasab nasab Warokoh bin Naufal itu bertemu pada atau bertemu dengan nasab Nabi pada Kusai bin Kilab. Pada nasab siapa? Kusai bin Kilab. Sehingga eh, di sini beliau sebut sebanyak kita tahu bahwa nasab Nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya. Bin Kusai bin Kilab. Sementara nasab Warakah itu adalah Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusai ya bin Kilab sehingga bertemu dengan pada apa? Kusai. Nah, sementara jumlah atau enam eh, antara Nabi dengan Kusai ya demikian pula antara Warakah dengan Kusai itu sama artinya apa nasab Nabi dengan nasab Warakah itu ketemu di Kusai bin Kilab ya sehingga apa Warakah itu setingkat atau sejajar dengan kedudukan ayahanda Nabi Abdullah ya ayahanda Nabi yaitu Abdullah sehingga Warakah Sederajat dengan apa? Abdullah yang berarti seakan-akan itu ah. Ya, seakan-akan itu ah, yaitu saudara. Maka Khadijah mengatakan, "Dengarlah dari apa? Uh, berita dari uh, anak saudaramu ini." Yani berarti apa? Anak saudara berarti keponakan. Berarti keponakan. Dari sini terdapat satu faedah bahasanya seseorang yang ingin ya, menyampaikan suatu permasalahan yang dia hajah ada kebutuhan untuk menyampaikan permasalahan kepada seseorang kepada orang lain mengeluhkan ya misalnya atau menyampaikan ingin mendapatkan jawaban misalnya maka dia eh, sebutkan eh, keterkaitan dia dengan orang itu dengan orang tersebut dalam hal nasab supaya tanpa apa kedekatan hubungan kekerabatan Ya, kegerakan kehubungan, kegerabatan sehingga ini akan uh, membuat pihak yang dimintai jawaban atau dimintai keterangan itu lebih senang dan mau untuk menjawab ya karena apa merasa ada kedekatan hubungan kekerabatan nah faqalat Khadijah ya bna ammi isma min ibni akhika faqala lahu waraqah ya bna akhi madza tara maka Warakah pun mengatakan, "Wahai anak saudaraku," yaitu berarti apa? "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Fa'akhbarahu Rasulullahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi pun menyampaikan berita yang beliau lihat, yang ini yang beliau alami. Faqala lahu Waraqah, "Hadan hadza namus alladhi nazzalallahu ala Musa." Ini adalah an-namus. Ya, yang Allah turunkan kepada yang juga Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, An-Namus dijelaskan oleh para ulama adalah sahibus sir. Sahibus sir. Ya, yang membawa berita yang rahasia. Nah, sebagian ulama membedakan antara namus dengan jasus. Namus itu sahibu siril khair dan al-jasus sahibu sir asyar. Ya. Namus itu pembawa berita rahasia yang baik. Sementara jasus dalam hal kejelekan bawa berita yang jelek, berita rahasia yang jelek. Ya. Ini. Artinya apa? Yang beliau maksud adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril beliau katakan itu sebagai an-namus. Karena apa? Beliau membawa wahyu. Dan wahyu itu tersembunyi te, apa namanya sir tidak diketahui oleh semua orang ya diketahui uh, sifatnya apa sifatnya hanya diketahui secara terbatas oleh sang nabi atau oleh pihak yang Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepadanya ya maka beliau katakan bahwa Jibril itu sebagai namus yakni apa sahibus sir al khair sahibus sirril khair nah kenapa beliau sebutkan ala Musa Kok beliau tidak mengatakan, kenapa beliau tidak mengatakan ala Isa, padahal beliau mengikuti agama Nabi Isa. Ya, karena, karena beliau mengikuti, sementara beliau mengikuti agama Nabi Isa, yaitu Nasrani. Nasrani yang masih di atas Tauhid. Ya. Tapi kenapa beliau katakan ala Musa? Dijelaskan oleh para ulama, termasuk oleh Ibnu, uh, Ibnu Hajar di sini, Lianna kitab Musa alaihissalam mustamilun ala akharil ahkam bi khilaf Isa. Karena kitab Nabi Musa yaitu Taurat itu lebih meliputi uh, banyak hukum ya, dibandingkan kitab Nabi Isa. Maka demikian pula kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jawaban pertama. Jawaban kedua adalah karena Nabi Musa diutus Iya, dengan memberikan ujian besar, ada tantangan besar dari Firaun dan bala tentaranya. Berbeda dengan Nabi Isa tidak demikian. Maka inilah yang bakal terjadi pada diri Nabi alaihi salatu wasalam. Akan terjadi banyak tantangan terhadap Nabi alaihi salatu wasalam yaitu sebagaimana yang akan beliau hadapi dari Firaun hadhil ummah yaitu Abu Jahal ya, bin Hisham dan yang bersamanya dalam berbagai peristiwa termasuk dalam perang Badar nantinya. Nah, sehingga ini kemungkinan kedua atau dengan kemungkinan ketiga adalah tahqiqan li risalah untuk memastikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena turunnya Jibril kepada Musa itu muttafaq alaih, disepakati di antara ahlul kitab. Ya. Dengan kufurnya mereka ke, mereka pun masih sepakat bahwa Jibril memang turun kepada Nabi Musa berbeda dengan Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam tidak demikian walaupun yang benar hak bahwasanya memang Jibril turun kepada Nabi Mus, Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu hak. Akan tapi secara uh, penerimaan tidak semua ahlul kitab mau menerima. Ya, sehingga kerasulan Nabi Musa lebih zahir. Nah, sebagaimana kerasulan Nabi Muhammad juga akan lebih zahir. Ya, eh, juga akan lebih zahir. Ini beberapa jawaban ya kenapa Nabi uh, Waraqah di sini menyebutkan dengan apa? Hada namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Tidak beliau bandingkan dengan ala Isa Padahal beliau di atas agama Nabi Isa. Ya, padahal beliau di atas agama Nabi Isa. Walaupun dalam beberapa riwayat disebutkan pula bahwa uh, Warakah mengatakan dengan kalimat namus Isa. Namus Isa walaupun riwayat ini tidak kuat atau lemah. Yang lebih kuat adalah sebagaimana riwayat dalam As-Sahihain ini yaitu Beliau mengatakan ala Musa. Ala Musa. Nah, sekaligus di sini juga ini salah satu dalil min dalailin nubuwah. Salah satu bukti kenabian. Ya, bukti yang men menguatkan benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu uh, Waraqah bin Naufal dengan keilmuan beliau terhadap ya agama para nabi terhadap kitab-kitab terdahulu termasuk dalam hal ini kitab Injil. Kemudian beliau mendengar berita dari Nabi alaihi salatu wasalam ya tentang turunnya wahyu kepada beliau maka uh, eh, Warakah menangkap atau mengerti kejujuran berita itu ya kejujuran berita tersebut dan itu bukanlah dusta dan memang Nabi bukan seorang pendusta ya sehingga langsung Warakah mengatakan bahwa itu memang adalah wahyu adalah Jibril yang turun sebagaimana merupakan Jibril yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga ini apa uh, dalil min ilin nubuwah salah satu bukti di antara bukti-bukti kebenaran nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu pun kala itu pun lan, uh, Waraka menyambut ya uh, agama beliau ini dengan mengatakan ya laitani fiha jaza'a. Kalau seandainya aku ada pada masa kerasulanmu itu jaza'a. Berada dalam usia yang masih muda. Ya, berada dalam usia muda. Bahkan laitani aku nuhayyan Semoga aku masih hidup. Id yukhrijuka kaumuka. Ketika kaummu akan mengusirmu. Ya. Yeah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa mukhrijiyahum?" Maka Rasulullah pun bertanya, "Apakah kaumku akan mengusirku?" Qala na'am. Dijawab oleh Waraqah, "Iya." Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. Ya. Iya dan tidaklah seorang pun yang datang, seorang pun tidaklah seorang pun sebelum engkau yang datang membawa agama, membawa wahyu seperti wahyu yang kau bawa sekarang ini kecuali pasti dia akan dimusuhi. Pasti dia akan dimusuhi. Wa yudrikani yaumuka. Nah, kalau seandainya aku mendapati harimu tersebut, hari di mana engkau diusir dimusuhi oleh kaummu ansuruka nasran muazzara niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat kuat ya summa lam yansab waraqatu antufiya wa fataral wahyu kemudian tidak lama setelah itu waraqah pun meninggal dunia dan wahyu terputus yakni terhenti antara wahyu pertama dengan wahyu kedua tidak di, ber, uh, gandengan tidak disusul dengan cepat tapi sempat terputus atau terhenti. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini menunjukkan dalil min dalail nubuwah yaitu bagaimana uh, eh, Waraka bin Naufal menangkap kebenaran berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang beliau pastikan bahwa inilah Jibril yang datang kepadamu adalah malaikat Jibril sebagaimana Jibril telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Sebagaimana Nabi Musa menerima wahyu dari malaikat Jibril, maka engkau pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerima wahyu dari Jibril alaihissalam sehingga engkau adalah seorang nabi. <clears throat> nah, dari sini uh, para ulama membahas apakah Waraqah termasuk sahabi ataukah tidak. Yang dengan ini yang berarti pernyataan beliau ini adalah pernyataan keimanan dan keislaman beliau ataukah bukan? Ya. Sebagian ulama memastikan bahwa Warakah bin Naufal itu adalah orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Orang pertama yang menyatakan keimanan setelah Khadijah. Atas dasar ini berarti Warakah adalah salah seorang sahabat. Warakah adalah salah seorang sahabat. Ini adalah pendapat sebagian para ulama kita. Ya. Uh, di antaranya ini adalah pendapat Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Baghawi, wa Ibnu Qani', Ibnu Sakan dan yang lainnya. Ini pula pendapat yang dipilih oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di mana beliau mengatakan az-zahir li wallahu alam annahu yu'addu sahabiyan. Ya. Yang tampak bagiku wallahu alam beliau teranggap sebagai sahabat. Fa yataradda anhu sehingga kita mendoakan radhiyallahu anhu untuk beliau. Demikian pula ini pendapat yang dipilih oleh Al-Allamah Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala Ketika beliau ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab bila syak. Ya, na'am, huwa sahabi. Yutaradda anhu. Ya, dilakukan Iya, beliau seorang sahabat. Dan kita mendoakan radhiyallahu anhu untuk beliau. Ya, sehingga ini apa? Menyatakan bahwa uh, Waraka adalah salah seorang termasuk jajaran sahabat. Pendapat kedua dengan ulama menyatakan bahwa beliau bukan sahabi. Ya. Kar namun beliau beriman terhadap Nabi masih menyata beliau uh, pernyataan yang beliau ucapkan di sini adalah pernyataan keimanan. Hanya saja Warakah tidak teranggap sahabat karena apa? Karena beliau uh, menyatakan itu di masa kenabian, belum ketika beliau diutus sebagai rasul. Karena beliau akan menjadi rasul setelah turunnya wahyu kedua. Sementara Warakah menyatakan itu di masa kenabian dan apa? Di masa terputusnya wahyu, terhentinya wahyu. Sehingga tidak teranggap sebagai sahabi. Tidak teranggap sebagai sahabi. Ini yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir, demikian pula oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Sehingga beliau katakan bahwa memang tampak hadi, uh, Warakah mengakui kenabian Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau wafat sebelum Nabi berdakwah. Ya, sebelum Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ya, sehingga kedudukannya seperti Buhaira kata beliau, kata Al Hafid. Wa fi itsbati suhbah lahu nazar. Sehingga menetapkan beliau sebagai sahabat, maka ini perlu ditinjau. Ya, perlu ditinjau. Ini menurut pendapat kedua. Ada pula yang menyatakan di antara para ulama yang bertawakuf tidak berani menyatakan beliau sahabi, tidak pula berani menafikannya. Ya, ini di antaranya dikatakan oleh Ibnu Mandah termasuk di masa ini oleh Syekh Abdul Razak Afifi. Beliau tidak menjazmkan bahwa Warakah ini seorang sahabat ataukah bukan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, yang terpenting dari bisa kita petik di antara dari eh, hadis yang kita baca kali ini adalah dalil min dalailin nubuwah. Ya, bukti-bukti kebenaran eh, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya diketahui dengan apa? Akhlak yang mulia ya. Dan bahasanya uh, akhlak yang mulia itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan dan menyia-nyiakan seseorang. Nah, Kemudian uh, kejujuran, ya. Dan kejujuran itu diketahui ya dengan uh, berbagai hal yang tampak. Ya, berbagai hal yang tampak yang ada pada diri seseorang yang itu dinyatakan dengan tegas atau langsung dibenarkan oleh Waraqah tatkala mendengar berita dari Nabi alaihi, alaihi salatu wassalam dan beliau tahu bahwa Nabi tidak berdusta dalam hal ini. Barakallahu fikum. Eh, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Allah taala alam bisawab. Mohon maaf kalau Santi sempat terlambat ya karena memang baru saja saya pulang dari safar. Tapi labas walaupun mungkin sebentar pelajaran kita ini semoga bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.